Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu.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 وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله فأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة أن تلد الأمة ربتها وأن ترفقات العراة الآرة رعاء الشاء يتوالون في البنيان قال ثم انطلق فلبست ماليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Naam, ahsan. Tafadhal. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni an al-Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا وهم يسألون يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطورون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي ثم قال يا أمة أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Naam ahsanta barakallahu fikum hafizakumullah insyaallah taala yang hari-hari yang berikutnya Siapa yang siap? Antum mau mencoba Pak Abu Rafa? Belum. Nah, siap Abu Belum juga? Nah, antum siap pekan depan? Insyaallah ya. Pekan depan hari Jibril, hari kedua, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek, siap insyaallah. Bukan besok pekan depan. Jadi siapkan baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Kalau yang Pak Nanang siap, Pak Nanang? Siap setoran? Belum? Enggak masalah. Yang penting faham saja ya. Nah, barakallahu fiikum pekan depan jatahnya al-akh ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, insyaallah kita dengarkan nanti insyaallah barakallahu fiikum. Enggak masalah. Langsung kita baca berikutnya barakallahu fiikum. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Ar-ruknu ar-rabi', rukun yang keempat yaitu rukun yang keempat daripada rukun al-Islam. Sudah kita jelaskan bahwasanya rukun Islam ada berapa? Benar enggak rukun yang keempat? Naam. Eh, tayyib barakallahu fikum. Naam. Jadi kita ulangi dari rukun yang keempat itu ya. Ar-ruknu ar-rabi' rukun yang keempat, shaumu syahri Ramadan, puasa di 6 bulan Ramadan. Min kulli sanah pada setiap 6 setahun sekali Allah ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadhan adalah unzila fihi al-Qur'an." Ini dalilnya. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya padanya Al-Qur'an. Sudah kami jelaskan bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar tidak terjadi di bulan Sya'ban, tidak terjadi di pertengahan Ramadhan, tidak terjadi 17 Ramadhan. Adapun yang memperingati nuzul Quran 17 Ramadhan kurang tepat. Paham ya? Adapun turunnya Al-Qur'an yang sahih adalah apa? Adalah na barakallahu fikum pada malam Lailatul Qadar. Malam tersebut terjadi pada 10 malam terakhir 6 di bulan Ramadan itu pun malam-malam ganjil. Paham ya? Na barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau dikatakan tanggal 17 Ramadan kurang tepat. Itu pun turun ke langit dunia sekaligus duf'atan wahidah. Adapun dari langit dunia kepada Rasulullah turun secara berangsur-angsur sesuai dengan si kontat, situasi, kondisi dan tempatnya. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lanjutkan. Ila qauli ta'ala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Ini hukumnya wajib karena awal mulanya dulu sebelum diwajibkan itu bebas. Yang mau puasa silahkan yang tidak puasa enggak masalah tapi bayar fidyah. Nah, barakallahu fikum wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Faman kana apa berikutnya itu? Faman tatawa khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum itu ya. Nah, barakallahu fikum. Awal mulanya dulu yang mau puasa puasa silakan. Yang enggak puasa bagaimana? Boleh tapi bayar fidyah. Tapi barang siapa yang, mau tatawwu, mau amalan tambahan dengan puasa Ramadan tersebut, maka lebih baik untuk dirinya. Ini sebelum diwajibkan. Setelah itu dihapus. Nah, namanya nasikh wa mansukh. Nah, ayat tersebut hukumnya dihapus diganti dengan ayat yang ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia puasa. Jadi yang pertama, yang pembolehan tadi dihapuskan dengan yang wajib ini. Wajib bagi segenap kaum muslimin lelaki maupun wanita yang tidak berhalangan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Adapun yang berhalangan di saat itu boleh dia tidak puasa nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Kalau lelaki mungkin safar atau sakit, kalau wanita mungkin nifas atau haid atau yang semisalnya. Nah, pembahasannya tentunya bukan di sini tapi di kitab fikih. Kita lihat di sini, yajibu 'alal muslimi an yasuma syahr Ramadan adaan in kana yastati'ul ada wa laysa lahu udhrun. Perhatikan baik-baik. Maka wajib bagi seorang muslim untuk puasa bulan Ramadan dalam rangka penunaian karena adaan itu menunaikan. Nah, melaksanakan. Jika dia mampu untuk melaksanakannya dan menunaikannya dan tidak punya udur. Ini ucapan tidak punya udur ini berarti kalau punya udur boleh tidak puasa. Mungkin safar atau sakit, itu boleh enggak puasa dia cuman nanti menggantikan di hari-hari yang lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita sebutkan nanti. Au qada'an atau qada. Qada itu berarti menggantikan. Paham ya? Nah, menggantikan idza kana la yastati'ul ada wa lahu udrun. Apabila dia tidak mampu menunaikan puasa tersebut dan punya udzur. Paham ya? Nah, mengkodoknya kapan? Mengkodoknya nanti bebas. Setelah puasa Ramadan, mau dikodok langsung setelah Syawal tersebut tidak masalah Intinya jangan sampai terlupakan pahala yang besar enam Syawal itu ya. 6 sampai nanti bulan Sya'ban enggak masalah. Yang jelas jangan apa? Jangan ditunda-tunda akhirnya terlewatkan. Paham ya? Nah, adapun sampai bulan Sya'ban lagi enggak masalah, penting disaur. Dibayar hutangnya tadi. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sengaja ditunda-tunda, ditunda-tunda akhirnya apa? Sudah datang Ramadan dia belum membayar, itu nanti kalau sengaja berbahaya. Paham ya? Kalau sengaja tentunya berdosa ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau safar, perhatikan baik-baik, barang siapa yang lagi sakit atau safar, maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Jadi kalau sakit atau safar itu boleh enggak puasa, tapi gantikan nanti. Gantikan kapan gantinya? Di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Boleh enggak menggantikan puasa Ramadan Nah, digabung dengan puasa Senin dan Kamis. Eh? Boleh enggak kira-kira? Eh? Boleh enggak digabung? Senin puasa Senin Kamis, Senin Kamis untuk menyaur atau membayar puasa Ramadan yang terlewatkan, menggantikan, boleh enggak? Eh? Hukumnya dibatal. Nah, barakallahu fikum boleh atau enggak? Allah alam. <laughs> boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Enam, barakallahu fikum karena satunya wajib satunya sunnah. Enam satunya wajib satunya sunnah walaupun alal qaul karena pendapatnya berbeda-beda ya. Naam pendapat para ulama berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Enam barakallahu fikum tapi kalau antum niatkan Senin dan Kamis yang hukumnya sunnah, kemudian antum niatkan untuk membayar puasa Ramadan, itu yuzzi sebenarnya sah-sah saja. Karena Justru antum mendapatkan yang wajib tadi. Paham ya? Enam yang untuk, untuk menggantikan puasa Ramadan tadi, tapi niatnya jangan sampai berubah. Kalau niatnya Senin Kamis ya Senin Kamis. Tapi niatnya harus menggantikan puasa Na'am barakallahu fikum Ramadan karena beda hukumnya. Nah ini alal qaul ya karena pendapat yang menyatakan tidak diperbolehkan karena beda hukumnya. Karena yang dibolehkan di jamak antara dua amalan itu manakala hukumnya sama. Wajib dengan wajib, sunnah dengan sunnah atau yang semisalnya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau mau menggantikan di hari Senin, di hari Kamis boleh, tapi niatnya menggantikan puasa Ramadan. Paham ya maksudnya ya? Naam. Kita lihat di sini, fal maridu wal musafir yuftirani wa yaqdian. Orang yang sakit dan orang yang safar boleh buka puasa dan nanti menggantikan. Tapi boleh enggak puasa? Kan boleh boleh buka puasa, tapi boleh enggak puasa? Dia safar pergi tetap nekat puasa, sehat, kuat badannya. Boleh enggak? Hah? Boleh. Ini kalau nggak kuat. Kalau kuat nggak masalah, tapi kalau tidak kuat hati-hati. Kalau tidak kuat Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu fis safari. Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Ini manakala mendapatkan apa? Mendapatkan keberatan, berat, eh, kemudian susah, payah atau sakit. Itu malah bukan kebaikan kalau dia puasa. Tapi kalau dia kuat, badannya kekar, paham ya? Dalam artian mampulah puasa. Itu enggak masalah malah bagus. Paham ya? Tapi kalau dia enggak kuat, sakit, lemah, ya justru lebih baik dia enggak puasa. Paham ya? Laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Tapi bagi orang yang keberatan tapi ya, tapi bagi orang yang kuat ya bagus saja. Wa man lam yastati'us siyam likibarin wa haramin aw limaradin muzminin fa innahu yafdi alal qaul. Perhatikan baik-baik. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk puasa, mungkin karena tua renta atau karena penyakit yang tua dalam artian sudah tua lah gitu ya, dan lanjut usia atau karena penyakit yang berzaman-zaman, maksudnya penyakit yang sudah bertahun-tahun. Ya, sebutkan dalam e, eh, kita fikih itu penyakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya gitu ya istilahnya. Penyakit sudah parah gitu istilahnya enggak bisa diartikan na'am barakallahu fikum tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara prediksi, prediksi manusia. Paham ya? Seperti itu. Itu apa? Dia boleh enggak puasa bayar fidyah. Bayar fidyahnya berapa? Ya, setiap hari satu orang miskin. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Dan bagi orang-orang yang mereka tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka bayar fidyah memberikan makan orang miskin. Ini berdasarkan satu pendapat. Nah, barakallahu fikum. Walaupun sana ada pendapat yang lain namun kita enggak perlu panjang lebar di sini ya karena pembahasannya dalam kitab fikih ya. Kullu yaumin imu miskinan fidyatan Setiap harinya orang tersebut memberikan makan orang miskin sebagai fidyah, sebagai pengganti tebusan dari puasan yang dia tidak bisa melakukan. Idza kana la yastati'u an yasuma la adaan wala qada'an. Jika dia benar-benar enggak mampu, perhatian baik-baik ya benar-benar enggak mampu untuk puasa, tidak melaksanakan, tidak pula menggantinya. Eh, melaksanakan puasa Ramadan enggak mampu, menggantikannya juga enggak mampu itu loh. Jadi benar-benar sudah enggak mampu lah gitu. Tua renta, jompo, atau lanjut usia, atau sakit parah. Adapun ibu yang menyusui atau haid, pendapat yang rajih tetap diwajibkan menggantikan di hari-hari yang lain sesuai dengan kemampuannya. Fattakullaha mastata'tum itu pendapat yang kuat pendapat yang rajih untuk ibu yang hamil nam atau ibu menyusui atau nah barakallahu fikum nifas atau haid atau yang semisalnya itu kembali ke hukum asal pertama. Paham ya? Yaitu bahwasanya tetap menggantikan di hari-hari yang lain, bukan banyak fidyah. Walaupun ada khilaf, namun itu yang rajih. Yang dikuat oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizallahu taala dalam syarah beliau terhadap Bulughul Maram. Na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Tapi kalau orang tua renta yang tidak mampu sama sekali, nunaikan juga nggak mampu, bayar pun juga nggak mampu itu loh ya. Maka nam yang seperti itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau bayar fidyah pun nggak mampu, fattaqullaha masata'tum, nggak mampu sama sekali. Semampunya. Nah, barakallahu fikmu seperti itu. Berikutnya, ar-ruknul khamis rukun yang kelima. Jadi rukun Islam ada berapa? Abdurrahman? Ada berapa? Lima. Yang pertama syahadatain, kedua Salat. Ketiga, puasa. Atau zakat dulu? Dalam riwayat bolak-balik ya. Puasa yang keempat zakat. Yang kelima haji kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Naam, tapi yang disebutkan dalam Jibril, naam eh, zakat berpuasaan itu. Naam. Ar-ruknul khamis rukun yang kelima, hajju baitillahil haram, berhaji ke rumah Allah taala al-haram, maksudnya ke, ke Ka'bah Baitillahil Haram. Man sata'a sabila bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan. Sudah kami jelaskan kemampuan di sini diukur dari dua sisi, kemampuan biaya dan juga hartanya, kemudian kemampuan badan dan juga fisiknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hukum asalnya seperti itu. Kalau dia mampu badannya, fisiknya, hartanya, berangkat wajib bagi dia. Tapi kalau dia mampu harta, hartanya melimpah mampu, kemudian dia tidak mampu berangkat karena badannya sakit, maka boleh na'am barakallahu fikum meminta orang untuk menggantikan berhaji. Paham ya? Tapi mencari orang yang sudah pernah haji. Namanya haji badali ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu barakallahu fikum. Tapi kalau dia mampu berangkat langsung sendiri, kuat badannya, hartanya ada, silahkan. Harta ada ini bukan berarti nah, harta pas-pasan ya. Hartanya pas-pasan, dia haji di rumah kosongan. Enggak meninggalkan sama sekali. Satu rupiah pun enggak ada. Bismillah haji dia. Ini berarti bisa dikatakan belum mampu. Karena posisinya seharusnya dia harus meninggalkan perbekalan di rumahnya harus ada. Karena ada keluarganya. Paham ya? Nah, ada keluarganya, ada anak, ada istrinya bukan berarti ditinggalkan kosongan gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi dia yang untuk berhaji sudah ada, kemudian untuk menghidupi keluarga di rumah yang ditinggal sisanya pun juga masih ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau seperti yang pertama tadi, dia nekat langsung berangkat haji tanpa peduli dengan keluarga di rumah itu sangat keliru. Sangat keliru ya. Naam. Kita lihat. Wal haddu ma'nahu fil lughah al-qasdu. Haji itu maknanya secara bahasa al-qasdu, yaitu tujuan. Nah, jadi menuju, mengarah. Jadi orang berhaji menuju ke mana? Ke Baitulil Haram. Mengarah ke Baitulil Haram. Kalau orang haji kok ke Irak sana atau ke Iran sana bukan haji. Karena di Iran sana barakallahu fikum berdasarkan di dalam kitab sejarah atau kabar-kabar yang ada, pernah suatu ketika mereka membuat Ka'bah tandingan. Orang Syiah Rafidhah Nah, orang-orang kalau berhaji ke sana orang Syiah. Nah, Ka'bahnya juga tidak kalah besarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum di sana juga ada kuburannya diagungkan. Kuburannya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuhnya Umar bin Khattab. Paham ya? Diagungkan oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Padahal yang membunuh Umar, bayangkan, diagungkan seperti itu. Padahal Naam barakallahu fikum istilahnya apa? Naam rajulun munafik. Paham ya? Seorang lelaki munafik dari kalangan apa? Dari kalangan Nah, barakallahu fikum orang-orang Yahud yang sebenarnya. Karena semula itu budaknya Muhira, kemudian Syu'bah, kemudian menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, ternyata punya makar yang besar, yaitu nah barakallahu fikum ingin membunuh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan akhirnya dibunuh. Eh, barakallahu fikum sebab di antara terbunuhnya Umar bin Khattab ini Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, kuburannya diagungkan Syiah Rafidhah. Karena mereka senang, Syiah Rafidhah itu paling benci dengan Umar. Apalagi Abu Bakar. Alasannya apa alasannya? Karena mereka berpendapat bahwasanya Umar dan Abu Bakar itu merampas kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut mereka khilafah kepemimpinan setelah Rasulullah meninggal yang pertama kali yang afdal dan yang harus adalah Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah Rafidhah. Jadi menjuluki Umar dan Abu Bakar tagut. Allah musta'an. na'udzubillah. Nah, itu Syiah Rafidhah hati-hati. Nah, beda dengan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah walaupun mereka ujung-ujungnya menjadi Rafidhah, tapi secara globalnya Syiah Zaidiyah belum dikafirkan oleh para ulama. Na'am barakallahu fikum karena mereka masih ada toleran. Dalam artian mereka enggak mengkafirkan na'am sahabat-sahabat yang ada. Mereka masih mengatakan khilafahnya Abu Bakar sah, Umar juga sah, Utsman juga sah. Cuman yang Abdul Ali. Tipis enggak bedanya? Tipis. Kalau Syiah Rafidhah enggak sah semuanya kecuali Ali. Nah, ekstrim. ya? Itulah yang Nah hingga saat ini nah memusuhi ahlu sunnah wal jamaah. Disebutkan dalam lillahi mani tarikh ada kitab bagus sekali tipis. Nah barakallahu fikum cetakannya cetak Mesir. Nah barakallahu fikum kitabnya judulnya lillahi mani tarikh. Suatu ketika atau menjumpai bisa dilihat situ kisah nah membahas tuntas membongkar kedok-kedokan Syiah rafidah Yang bongkar ini orangnya ini pembesarnya mereka tapi tobat. Dan dia sudah nah barakallahu fikum menyatakan di awal mula mukadimahnya itu pasti dan seringnya orang-orang yang membongkar kedok mereka dan ketahuan dibunuh. Paham ya? Nah, dan dia tetap sudah berani. Lillahi tsumma litarikh. Sebutkan itu. Bagaimana Khomeini, bagaimana gerak-geriknya Syiah rafidah? Ya, permusuhannya sampai nanti musuhnya Ahlussunnah Jamaah. Syiah rafidah itu di mana-mana. Nah, karena Ahlussunnah Jamaah menghormati para sahabat. Ya enggak mengunggulkan khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diurutkan. Mereka enggak mau. Paham ya? Kemudian apa? Ada sahabat yang paling dia benci juga. Siapa? Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kenapa dia benci? Nah, karena mereka beranggapan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu merampas kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Karena khilafatul khilafatun nubuwah 30 tahun. Di akhir-akhir kekhilafan Ali, kekhilafahan Ali bin Abi Thalib Nah barakallahu fikum. Naam di sana hampir berperang antara dua kelompok. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di sana ada anaknya Ali bin Abi Thalib. Enam yaitu Hasan, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sudah apa? Memberikan sabda dalam artian Rasulullah sudah mengatakan, "Nam inna hadza, nam inna inna hadza sayyid." Sesungguhnya pada cucuku ini nanti ada tuan, pemimpin. Maksudnya Hasan tadi wa Allah an yusliha bihi bainal fi'ataini al minal muslimin atau minal mu'minin. Maksudnya, nam semoga dengan sebab cucuku tadi yaitu Hasan nama Rasulullah akan bisa mendamaikan Allah taala akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kalangan mukminin yang bertikai. Kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Hasan tanazul. Tanazul, nah barakallahu fikum menyerahkan kekuasaannya sepenuhnya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tujuannya untuk meredam agar tidak terjadi peperangan. Paham ya? Untuk menutup pintu-pintu celah-celah mengalirkannya darahnya kaum muslimin. Paham itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Nah, si Arab itu enggak terima. Hasan pengecut, Hasan penakut. Paham ya? Begitu kan? Oleh karena itu yang mereka sayangi, yang mereka senangi siapa? Husainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya Husain, eh, li tina atau atas itu. Mereka nyanyi-nyanyi itu. Wahai Husain kenapa enggak datang kepada kami? Padahal barakallahu fikum hafizakumullah, kalau ditelusuri dalam sejarahnya di tanah Karbala yang katanya mereka darah nah darahnya Husain tertumpah di situ dan meninggal di situ, itu kalau ditelusuri sejarahnya yang bunuh juga Syiah juga. Cuman digambarkan dibayangkan di gambaran secara global bahwasanya dizalimi, dibunuh. Akhirnya mereka kalau sujud pakai tanah Karbala menurut mereka. Itu hati-hati ya kalau di sini ulama atau belum, kalau seandainya ada dicurigai. Makanya di sini masih di Indonesia karena Syiah Rafidhah itu yang asli yang murni di sana itu kalau sujud pakai tanah Karbala menurut mereka. Jadi dikalungkan gitu, gumpalan tanah kalau sujud tempelkan ke dahinya. Paham ya? Kalau salat takbirnya bagaimana irsal? Allahu akbar. Kalau tasyahud ditambahin lafadznya asyhadu anna aliyan waliyullah. Paham ya? Selain lagi. Paham ya? Kalau azan ditambahin lagi hayya ala khairil amal. Itu antum saksikan di zaman sana kalau suatu ketika bisa ke sana ya jadi seperti itu. Hayya 'ala khairil amal, ditambah gitu. Ya kan? Pernah ingat enggak? Ayo nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Jadi memang Syiah Rafidhah itu permusuhannya sangat luar biasa. Yang paling mereka benci Muawiyah tadi itu. Muawiyah perampok, pembegal, mengambil kekuasaannya Ali bin Abi Thalib seperti itu. Nah, di sana adanya kenal ini gambaran global aja, sekedar selingan. Di sana kalau ada hari raya mereka namanya Idul Qadir, mereka datang di gunung-gunung tinggi itu mereka kumpul semua senjata lengkap. Bukan senjata mainan, beneran ini. Paham ya? Senjata AK itu beneran itu. Tembak gunung-gunung itu. Lah kenapa tembak itu Muawiyah bin Abi Sufyan katanya Bayangkan itu. Ta'assubnya itu, fanatiknya. Nah, barakallahu fikum mereka terhadap keyakinan mereka. Seperti itu. Kemudian terkadang ada sebagian hewan dibunuh alasannya memperingati nah barakallahu fikum terbunuhnya Husain atau yang semisalnya ritual-ritual itu banyak dijumpai di sana. Cuman kalau di Indonesia di Indonesia hati-hati saja karena sebagian belum mengalami penampakan belum mengalami apa? Penampakan karena mereka punya akidah yang masyhur dinamakan at taqiyyah menyembunyikan aslinya. Senyum-senyum, ternyata nampak Syiah. Karena ada, nah enggak disebutkan namanya, ada seorang ikhwah, nah ikhwah kita juga, bapak ibunya Syiah. Nah, barakallahu fikum, bapak ibunya Syiah. Di rumahnya ada masjid sendiri. Ada gambarnya Khomeini besar. Paham ya? Ya cari ritual, tapi mereka sholatnya enggak mau sama kaum muslimin, di rumah ada masjid sendiri. Semata musola itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu salamatul afiyah. Ngeri. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Dilihat di sini. Kata beliau, wa amma fi syara' adapun haji secara syariat fahuwa qasdul baitil baitil haram. Mengarah menuju ke Baitil Haram. Eh, rumah Allah apa maksudnya ini? Ka'bah. Mengarah menuju ke Ka'bah li liada imanasikil hajj untuk menunaikan ibadah-ibadah haji wal umrah atau umrah taqarruban ilallahi jalla wa ala dalam rangka mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hajj wal umratu ibadatan lillahi azza wa jal. Haji dan umrah itu adalah ibadah dua-duanya, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Walakinna makanahuma wa mahallahuma fil Masjidil Haram wa ma haulahu minal masyair. Akan tapi tempat keduanya, na barakallahu fikum dan letak-letak keduanya di Masjidil Haram dan sekelilingnya dari tempat-tempat apa? tempat-tempat syiar-syiar yang dipakai untuk ritual haji dan umrah. Ada di sana rukun-rukun haji penting. Ada juga rukun umrah. Rukun haji ada empat, rukun umrah ada tiga. Rukun haji apa? Niat jelas, ya, niat sudah, niat sudah. Jelas sama? Ihram. Tawaf apa? Yang rukunnya. Tawaful ifadah. Sa'i. Apa? <laughs> Hah? Wukuf di padang Arafah. Paham ya? Empat rukunnya. Tapi kalau umrah dihilangkan wukufnya tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ihram, kemudian tawaf, sa'i. Tapi kalau haji tambah satu wukuf di padang Arafah. Tanggal berapa wukufnya ini, Pak? Tanggal berapa kira-kira? sembilan apa? sembilan 9 hijjah, Paham ya? sembilan 9 hijjah karena nanti enam barakallahu fikum enam sebelum mukuf di padang Arafah tentunya sebelumnya mereka berada atau bermalam dulu di mana? Di Mina. Nah, pada hari yang ke-8 dinamakan yaum apa? Yaum Tarwiyah. Nah, barakallahu fikum ini semuanya kami tidak mau membedah di sini, disebutkan dalam kitab fikih itu aja ya, karena panjang lebar nanti. Yang jelas ritual haji dan umroh itu ada semua disebutkan dalam kitab fikih. Paham ya? Mulai dari hari pertama, hari kedua sampai nanti terakhir sampai pulang. Paham ya? Kemudian haji ifrad, haji kiron haji tamattu semua disebutkan dalam kitab fikih. Nah, di sini bukan pembahasannya ya, kita baca aja apa yang ada di sini. Nah Falau annahu hajja ila ghairil Ka'bah, kalau seadanya ada orang haji kok tidak ke Ka'bah, eh, hajinya enggak ke Ka'bah, hajinya malah ke Borobudur misalkan. Gimana? Diterima enggak? Diterima enggak hajinya ke Borobudur? Enggak diterima. Nah, barakallahu kita lihat di sini. Falan yuqbala hajjuhu enggak diterima hajinya. Wa idza taqada annahu yahujju ila qabrin au ila dharihin au ila binayatin au ila syajarin fa innahu yartaddu an dinil Islam. Hati-hati. Jika ada orang meyakini bahwasanya haji itu boleh ke kuburan, boleh ke bangunan-bangunan, boleh ke Nah barakallahu fikum bangunan yang di atas kuburan itu boleh ke pohon-pohon maka dia murtad dari agama Islam. hati yang enggak boleh kecuali ke Ka'bah, Baitul Haram. Paham ya? Kita misalkan hatta ziarah saja ziarah, ziarah safar pergi jauh, kalau cuma sengaja untuk mengunjungi kuburan Rasulullah itu aja berseberangan dengan dalil. Bayangkan padahal mengunjungi ziarah kuburan Rasulullah. Terus bagaimana caranya? Caranya disebutkan dalam tiga dalam hadis itu la tusaddur rihal illa illa salasati masajid. Tidak diperbolehkan pergi jauh safar dalam rangka ziarah sengaja mengziarahi tempatnya kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, eh, Masjidil, eh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nama atau Masjidil Aqsa. Tiga itu ya. Nah, barakallahu fikum, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu tiga diperbolehkan ya, semata-mata ziarah tempatnya. Karena yang pertama, kalau sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat sebanding dengan sebanding dengan sebanding dengan seratus ribu kali sholat. Jangan dibalik-balik. Sholat di Masjidil Masjid Nabawi sebanding dengan seribu kali sholat. Sholat di Masjid Aqsa sebanding dengan 500 kali sholat itu dihafal ya. Itu keutamaan luar biasa. Nah, ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, nah adalah nah barakallahu fikum bisalah di sana selingkan untuk menziarahi kuburan Rasulullah. Tapi kalau semata-mata dari Indonesia sengaja ziarah kuburannya itu enggak disyariatkan. Paham belum maksudnya? Nah, tapi ziarahnya bukan ke kuburannya, awal mulanya ke masjidnya itu yang ada dalilnya. Kemudian di situ kan ada kuburan Rasulullah. Paham ya? Nah, walaupun awal mulanya kuburannya itu di luar masjid, cuman karena ada perluasan di zaman Nah barakallahu fikum khalifah-khalifah yang setelahnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, kalau ziarah saudara kita, kita punya saudara di Ambon atau di Jakarta atau di Sumatera. Nah, kita sengaja ziarah boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Boleh tapi bukan ziarah tempatnya, ziarah villa saudara. Paham ya? Ya memang kita menuju tempatnya tapi kan tujuan kita ziarah saudara kita. Paham ya? Bukan semata-mata tempatnya karena yang diagungkan ada keutamaan bukan tapi keutamaan ziarah saudaranya tadi. Paham ya? Aywan ambarakallahu fikum. Tapi kalau ingin sengaja ziarah pergi safar untuk tempatnya, tiga tadi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Paham? Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Falaisa hunaka syai'un yahujju ilaihi illa baitullah azza wa jalla, al-baitul atiq. Tidak ada di sana sesuatu yang bisa untuk ditunaikan haji kepadanya kecuali hanya di rumah Allah Azza wa Jal, Al-Baitul Atiq, yaitu Ka'bah Baitul Haram. Dinamakan Baitul Atiq, rumah yang disucikan, rumah yang dibebaskan, rumah yang di Nah barakallahu fikum hafizakumullah dimerdekakan karena waktu itu hendak dihancurkan oleh siapa? Abroha, tentara bersama tentara-tentara gajah. Paham ya? Enggak sembarangan gajahnya besar-besar. Nah, gajah yang dikendarai oleh Abroha itu punya nama. Namanya siapa? Namanya siapa Yusuf? Gajahnya Abroha? Siapa namanya? Gajahnya Abroha? Siapa Bapak Sri? Namanya Mahmud. Eh, namanya Mahmud. Sebutkan dalam kitab sirah itu ya. Nah, barakallahu fikum namanya Mahmud. Eh, gajahnya Abroha namanya Mahmud. Bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul Fisiratul Rasul. Paham ya? nama yang dikarang yang dikarang oleh Syekh Muhammad eh, Syekh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Eh, Al Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala punya kitab Al Fusul Fisiratul Rasul. Jadi gajah ini kendarai oleh Abroha besar. Nah, itu namanya Mahmud. Nah, bersama pasukan gajah yang lainnya mengarah ke mana? Mengarah ke Ka'bah, menghancurkan waktu itu. Abroha ini aslinya dari Habasyah, dari Ethiopia. Cuman waktu berkuasa di Yaman. Berkuasa di Yaman. Nah, barakallahu fikum bahkan sempat membuat Ka'bah tandingan, tapi sekarang dihancurkan jadi tempat sampah di sana. Namanya di Yaman sana ya, di daerah Son'a kalau tidak salah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika di, sampai di tengah perjalanan, ketika diarahkan ke Mekah, gajahnya semuanya enggak enggak mau untuk jalan. Tiba-tiba langsung terkunci. Eh, tapi kalau diarahkan menuju ke Yaman, mau ulang. Tapi ketika di tengah perjalanan Allah Ta'ala tidak membiarkan. Langsung Allah Ta'ala mengutus burung-burung yang bergerombolan. Jadi ababil itu istilah burung-burung yang banyak bergerombolan. Nah masing-masing burung membawa tiga batu. Di paruhnya satu, di apa? Cakarnya dua. Dilemparkan. Akhirnya mereka pun apa? Mereka meninggal hancur bagikan apa? Daun-daunnya dimakan oleh ulat. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ngeri sekali. Dah dinamakan Baitul Atiq, dinamakan rumah Allah yang dibebaskan atau rumah Allah yang dimerdekakan maksudnya dimerdekakan dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Walaupun walaupun nanti di akhir zaman ada salah satu oknum yang jahat yang bisa menghancurkan Ka'bah tersebut sebagaimana yang sudah sebutkan di dalam hadis yang sahih siapa Pak namanya yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman nanti Mungkin bisa karena di akhir zaman nanti nggak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan nggak ada. Semuanya orang-orang jahat semuanya. Lah orang muslim kemana? Orang mukmin, al sunnah kemana? Sunniun salafiyun. Yang sekarang taklim-taklim kemana kira-kira? <laughs> Kira-kira kita sudah meninggal ya. Cuman orang-orang al sunnah yang nanti kemana gitu loh. Orang mukminun kemana? Kemana kira-kira orang-orang mukminun, Pak? Kok tinggal orang jahat semua orang mukminun kemana kira-kira? <laughs> Tahu? Kira-kira kemana Pak Ahmad? eh, diwafatkan. Paham ya? Kisahnya sangat panjang sekali, tidak cukup disebutkan di sini. Kesimpulannya, nah barakallahu fikum setelah terjadi kisah Ya'juj Ma'juj tuntas beres gitu, Allah Subhanahu wa taala mengutus nah barakallahu fikum angin yang sangat halus sekali, selembut sutra. Nah barakallahu fikum kemudian setiap orang mukmin yang mencium angin tersebut meninggal dunia. Tinggallah orang-orang jahat, orang-orang yang durhaka-durhaka. Ini orang jahat semuanya. Nah, ini setelah Dajjal berarti ya. Nah, nah ketika tinggal orang-orang jahat, ketika sudah enggak ada kalimat la ilaha illallah diucapkan, ternyata ada orang yang kelihatannya kecil, hitam menghancurkan Ka'bah. Lupa? Tulis Qurain? Wah, bukan untuk Khaisirah. Antum? Eh, Duswai Kotain. Eh, Eh, zaman dulu keliru ya. Du kotain Nah, sebutkan dalam hadis itu, "Na'am barakallahu fikum yakhribul Ka'bah yaumil qiyamah." Naam nam eh, du kotain min Habasyah. Aku kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan nam Ka'bah nanti di hari kiamat. nam barakallahu fikum yaitu du kotain min Habasyah dari Ethiopia. Naam. Du kotain itu orang yang memiliki dua betis kecil tapi bisa menghancurkan karena nggak ada lagi kalimat tauhid sudah. Rasulullah mengatakan la taqumus hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga di muka bumi ini sudah tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain la taqumus illa ala syiranil khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali apa? Tinggal orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek barulah tegak hari kiamat. Nah, oleh karena itu, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah taala adalah apa? Adalah man yudrikus sa'ah wa hum ahya. Nah, man yudrikuna sa'ah wa hum ahya. Maksudnya orang-orang yang apa? Yang mereka menyaksikan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Nah, ikhwan fil din azza wa jangan terlupakan siapa penghancur Ka'bah tadi? Siapa penghancur Ka'bah tadi? Yang serius kan? Apa? Siapa penghancur Ka'bah tadi? Du kotain. Du kotain. Coba. Nah, nanti diajarin yang lainnya kalau berat. Antum? Eh, du, du Suwai koh dijadikan musana, kotain. Gitu ya. Susah nggak Coba Pak, siapa Pak? Ewa, du kotain, Du kotain, penghancur Ka'bah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum, fatu'adda manasikul hajj wal umrah indahu wa haulah. Maka ditunaikan manasik ritual ibadah haji dan umrah di sisinya dan sekelilingnya. Ya kan? Mulai ritual tawaf, mensai, nah barakallahu fikum, itu semua di sisinya dan sekelilingnya kama amara Allah sebagaimana yang Allah telah perintahkan wal hajju fi zamanin makhsusin kama qala ta'ala dan haji itu di waktu-waktu yang telah ditentukan sebagaimana firman Allah taala al hajju ashhurum ma'lumat dan haji-haji itu nah atau dan haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan wa ammal umratu fa fi kulli sanati laysa laha waqtun muhaddadun adapun umrah kapan saja silakan setiap tahun pun enggak masalah tidak ada waktu yang ditentukan tapi kalau haji ditentukan di waktu-waktu yang telah dikhususkan di antaranya awal eh, Syawal, Dzulqa'dah, hijjah Tapi kalau ritual yang hijjah itu na barakallahu fikum, na'am tentunya apa tentunya diupayakan sempurna karena di sana nanti na'am barakallahu fikum 10 Dzulhijjah itu Adha di sana. Paham ya? Cuman orang-orang yang berada di wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu memang mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Yang berpuasa orang-orang yang di luar Arafah. Seperti kita kan puasa 9 Dzulhijjah kan itu.